di 1476 AM atau yang melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada Alhamdulillah sore ini untuk yang pertama kalinya kita berjumpa di Masjid At-Taqwa ini untuk membahas sebuah tema tentang kematian. Sebuah tema yang mestinya mestinya bisa memberikan perubahan besar dalam diri kita. Bisa meluluhkan hati yang keras. Bisa memberikan dorongan kuat untuk beramal soleh lebih bagus, lebih berkualitas daripada sebelumnya, bisa menjadi pengerem bagi kita untuk menahan diri dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, bisa juga menjadi perkara yang menyebabkan kita bersikap zuhud dan wara' Karena apa? Karena mengingat kematian. Zuhud maknanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya di akhirat. Sedangkan warok maknanya adalah tarku ma yadurruhu fil akhirah meninggalkan apa yang bisa menimbulkan madarat bagi dirinya di akhirat wara contoh nyatanya dalam bentuk meninggalkan berbagai macam dosa, kemaksiatan, hal-hal yang diharamkan karena itu madarat di akhirat zuhud contohnya adalah meninggalkan perkara-perkara mubah sekalipun tidak haram. Karena yang mubah itu adalah perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Dari sinilah para ulama menyatakan bahwa zuhud tingkatannya lebih tinggi daripada warak Setiap yang zuhud pasti warak Karena orang yang zuhud berarti jangankan yang haram, yang mubah pun ditinggalkan yang dia lakukan hanyalah yang wajib dan yang sunnah Maka pastilah yang zuhud otomatis waro Tapi tidak semua yang waro itu zuhud Sikap waro dan zuhud bisa teraih salah satunya dengan cara zikrul maut Atau mengingat-ingat kematian Kematian ini apabila diingat-ingat bisa menimbulkan dampak yang sangat besar kepada jiwa. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, "Inna dzikral mauti idza faraqani sa'ah fasada ala qalbi." Kata Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya zikrul maut bila berpisah dari diriku sesaat saja. Kalau aku lalai atau lupa terhadap mengingat kematian sesaat saja, maka fasada ala qalbi. Hal itu akan merusak hatiku. Dari sini kita bisa melihat sangat-sangat pentingnya setiap kita melakukan zikrul maut. Berkata ad daqaq rahimahullahu taala, Kata beliau, "Man aksara dzikral mauti ukrima bi thalathatin." taubah wa qana'atil qalb wa nasyatil ibadah. Kata Ad-Daqqaq, siapa orang yang memperbanyak mengingat-ingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Pertama, dia akan bersegera tobat setiap kali bermaksiat. Kedua, qanaatil qalb, hatinya akan qanaah. Dan yang ketiga, wanashat fil ibadah, akan semangat atau rajin di dalam melakukan ibadah. Dari sini kita mengetahui bahwa mengingat-ingat kematian merupakan perkara yang bisa mengundang turunnya hidayah Allah kepada orang tersebut karena ketiga perkara tadi baik menyegarakan tobat atau konaahnya hati atau giat di dalam melakukan ibadah itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa diraih tanpa hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyaknya orang yang menyadari dirinya banyak dosa, banyak melakukan kemaksiatan dan ingin tobat dari dosa itu, ingin lepas dari dosa itu, tapi kenapa tidak mampu melepaskan diri dari dosa itu? Tengoklah umpamanya orang-orang yang profesinya menipu, orang yang profesinya umpamanya berzinah, wal orang yang melakukan korupsi, Nah, itu dilakukan bukan sekali dua kali, terus menerus. Dirinya sadar itu salah, dirinya sadar itu dosa, dirinya sadar itu harus berhenti dan harus ditobati. Kenapa dia tidak tobat juga? Karena apa? Karena belum ada hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga setiap kita pasti sadar, yakin, tahu Gibah itu dosa besar, terlarang dengan larangan yang sangat dahsyat, yang sangat keras. Saking buruknya itu dosa gibah, Allah Azza wa Jalla mengumpamakan dengan memakan bangkai daging saudaranya yang sudah mati. Allah Azza wa Jalla menyatakan wala yabtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu kata Allah azza wa jalla janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain apa kalian suka kalau salah seorang di antara kalian makan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati pasti kalian tidak akan menyukainya sekeji itu sejijik itu seburuk itu gibah kita semuanya tahu harus e, dihentikan, harus ditobati. Tapi kenapa banyak orang yang tidak meninggalkannya? Itu karena faktor belum turunnya hidayah Allah Azza kepada dia. Oleh karena itu seseorang bisa menyegarakan bertobat karena hidayah. Nah, salah satu faktor penyebab turunnya hidayah Allah kepada seseorang agar bertobat dari dosa-dosa dan kemaksiatannya adalah memperbanyak zikrul maut, memperbanyak mengingat-ingat kematian. Demikian juga qanaahnya hati, demikian juga giatnya di dalam melakukan ibadah, semuanya bisa dilakukan hanya atas hidayah dari Allah Azza wa dan perkataan ad yang menyatakan siapa yang memperbanyak mengingat-ingat kematian, dia akan dianugerahi dengan tiga amal soleh yang agung, menyegerakan bertobat, konaahnya hati dan giat atau rajin dalam melakukan ibadah. Ini mengisyaratkan bahwa zikrul maut adalah amalan yang bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, wa nasyal maut ujila bithalathatin. Siapa orang yang melupakan kematian, lalai dari kematian, seolah-olah dia itu mau hidup selamanya, nggak ingat akhirat, nggak ingat bahwa dia itu akan mati. Orang itu akan diberi sanksi dengan tiga jenis sanksi yang membuat dia semakin terpuruk yang bisa membuat dia binasa. Apa tiga perkara buruk yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang melalaikan kematian? Pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Tahu dia sedang bergelimang dalam dosa. Tahu dia harus berhenti dari dosa itu. Dia harus tobat dari dosa itu. Tapi Ditunda nantilah. Kalau sudah tua, kalau sudah pas bercermin kelihatan ada warna putih di janggot atau di rambut. Nantilah kalau usia sudah kepala lima. Nantilah kalau sudah punya cucu pertama. Dan seterusnya baru tobat. Ditunda. Dia kira usia dia itu bisa diatur sekehendak dia. Dia pikir usianya bisa sampai kepada apa yang diinginkannya kepala lima tadi. Belum tentu. Kematian bukan berdasarkan usia. Banyak orang yang masih kecil, juga bahkan balita, bayi yang masih dalam gendongan ibunya, meninggal dan betapa banyak orang yang sudah usianya 70 80 tahun tetap segar bugar banyak. Kematian tidak ditetapkan oleh usia, tapi oleh takdir Allah Jalla dan kita tidak mengetahui takdir Allah atas ajal kita itu kapan. Bisa besok, bisa lusa, bisa nanti. Yang jelas rahasia kematian hanya ada di tangan Allah Jalla. Pertama dia menunda-nunda tobat. Akibat apa? Akibat dia lalai terhadap kematian. Kedua, Watar tarku bil kafaf. Dia tidak merasa puas, tidak merasa ridha dengan apa yang sebenarnya sudah mencukupi bagi dirinya. Kekayaan yang Allah berikan, rizki yang Allah limpahkan kepada dia cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi dia puas. Eh, dia tapi dia tidak puas. Ingin nambah lebih dari yang dia miliki sekarang. Dia tidak qanaah. Dan yang Ketiga, wattakasul fil ibadah. Dia akan malas dalam melakukan ibadah. Tiga efek buruk yang lahir akibat melalaikan kematian. Pertama, sering menunda-nunda tobat. Yang keduanya tidak ridho terhadap apa yang sebenarnya sudah mencukupi bagi dia Dan yang ketiganya malas dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dinukil oleh al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala kitab At-Tadhkirah sebuah riwayat tentang datangnya seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Anna imra'atan syakat ila Aisyah radhiyallahu anha qasawatan fi qalbiha. Datang seorang wanita curhat kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kekerasan hatinya. Hatinya dia merasa dia rasakan keras. Kerasnya hati itu menunjukkan apa? Jauhnya dia dari rahmat Allah azza wajalla. Kerasnya hati itu diindikasikan dengan tidak tersentuhnya dia dengan alunan bacaan Al-Quran, oleh pedaran hadis, oleh nasihat, nggak mempan. Kerasnya hati itu mengakibatkan kurangnya dorongan untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Dia malas. Jauhnya seseorang yang hatinya keras dari rahmat Allah Azza wa Jalla diisyaratkan oleh adanya sebuah ayat. Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Falau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kata Allah, "Fabima rahmatim minallah," karena rahmat Allah kepada kamu, lintalahum kamu bersikap lunak, lemah lembut kepada mereka, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik dalam berdakwah. Falau kunta faddan ghalidal qalb. Kalau kamu bersikap kasar dan keras hati, lang faddu min haulik, pasti mereka kabur dari dirimu. Bukan menerima, menerima dakwah ini, tapi malah lari menjauh. Membenci dakwah bukan karena isi dakwahnya, tapi karena kekerasan cara dakwahnya yang tidak simpatik yang bikin orang sakit hati dengan kata-kata ketika menyampaikan dakwanya. Ayat ini mengisyaratkan lunaknya, lemah lembutnya cara Nabi dalam berdakwah karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan ini mengisyaratkan orang yang jauh dari rahmat Allah maka sikapnya akan keras. Hatinya juga akan keras. Dia banyak apa? Banyak berantem juga dengan sesamanya. Dan itu diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an dalam surah Hud ayat 118, 119, 120 yang menyatakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Wala yazaluna mukhtalifin manusia itu tidak henti-hentinya selalu selalu selalu ikhtilaf. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah kitab Al-I'tisam yang dimaksud ikhtilaf di sini tafarruq. Berpecah belah, bertengkar dengan samanya, bukan berbeda pendapat. Karena bukan berperbedaan pendapat yang menyebabkan seseorang berantem dengan orang lain, tapi penyebab pertengkaran adalah buruknya karakter orang-orang yang berbeda pendapat. Ketika berbeda pendapat, hatinya ada gengsi, ada dengki, ada ambisi-ambisi duniawi seperti itu. Hawa nafsunya ikut, terlibat di dalam perbedaan pendapat yang dialami dengan orang lain. dia berantem sudah. Tapi ketika perbedaan pendapat terjadi di kalangan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beradab, tidak ada pertengkaran. Seperti yang terjadi di kalangan para ulama. Para ulama banyak berbeda pendapat dengan pendapat perbedaan yang kontradiktif, tapi tidak sampai kepada taraf pertengkaran apalagi permusuhan, saling mencela, saling membenci, enggak tetap mereka saling memuji satu sama lain di tengah perbedaan pendapat antar sesama mereka. Kenapa? Karena mereka memperoleh limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla karena ilmunya, karena kesungguh-sungguhannya, karena amal soleh yang dilakukannya. Ketika rahmat tercabut dalam diri seseorang, berantemlah dia dengan orang lain. Allah berfirman wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu selalu ikhtilaf dengan samanya illa man rahima rabbuk kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Orang yang dirahmati hatinya menjadi lunak, luluh, leah. Lalu apa yang terjadi? Lahirlah kelemah lembutan dalam sikapnya. Arifku rifqu la ya- la ya'ti illa bi arifku eh, la ya'ti illa khairun. Ke, ke, kelemah lembutan itu tidaklah datang kecuali semuanya itu kebaikan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sebuah perkara kecuali akan memperindah perkara itu. Dan tidaklah kelemah lembutan tercabut dari suatu perkara kecuali akan memperburuk perkara itu. Nah ini ada seorang wanita merasakan hatinya keras curhat kepada Aisyah. Bagaimana cara mengobatinya? Kata Aisyah, akhiri min dikril maut yariqa qalbuki fa fa'alat dzalik farraqa qalbuha Perbanyak olehmu mengingat-ingat kematian niscaya hatimu akan melunak. Si wanita ini melakukan nasihat Aisyah radhiyallahu anha ini Kemudian tak berapa lama dia datang lagi berterima kasih karena ternyata hatinya telah melunak. Dari sini kita sudah mengetahui setidak-tidaknya ada lima faidah dari mengingat-ingat kematian. Baru lima, belum seluruhnya. Yang pertama tadi perkataan Abdullah bin Mubarak yang menyatakan Sesungguhnya di maut apabila berpisah sesaat saja dari diriku Hatiku ini akan rusak dan ini mengisyaratkan bahwa mengingat kematian merupakan amalan penjaga lurusnya hati. Kedua, ketiga, dan keempat, kata Ad-Dakak tadi siapa orang yang memperbanyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Memper, apa namanya, menyegerakan bertobat, kona'ahnya hati, dan giat dalam ibadah. Tiga, sudah empat dengan yang tadi. Lima dengan riwayat wanita yang curhat kepada Aisyah barusan. Dia curhat tentang kekerasan hatinya kata Aisyah, perbanyak mengingat kematian niscaya hatimu akan melunak. Benar aja. Ini lima. faida yang keenam, ketujuh, kedelapan, dan yang kesembilan adalah bahwa mengingat kematian menjadi pengerem setiap orang dari kemaksiatan kemudian menghilangkan perasaan bangga dan bahagia dengan dunia baik dunia itu harta, pangkat, jabatan, popularitas dan yang sejenisnya dan akan menyebabkan dia sangat merasa enteng dan ringan ketika menerima musibah dari Allah Azza Dan ini disyaratkan oleh al Imam Al-Qurtubi, beliau menyatakan qala ulama telah berkata para ulama. Yang dimaksud para ulama di sini guru-guru Imam Al-Qurtubi ketika beliau belajar kepada guru-gurunya di tengah-tengah pelajarannya mengambil satu kalimat yang sama dari guru-gurunya. Kata beliau, "Zikrul mauti yardau anil ma'asi wa yulinul qalbal qasi wa yudhibul farah bid dunya wa yuhawwinul masaib." Sesungguhnya mengingat-ingat kematian akan mengerem seseorang dari berbuat kemaksiatan. Akan melunakkan hati yang selama ini keras. Menghilangkan perasaan bangga terhadap dunia dan menyebabkan dia merasakan enteng atau ringan ketika memperoleh musibah. Coba perhatikan Empat poin yang dijelaskan di dalam perkataan guru-guru Imam Al-Qurtubi. Pertama, zikrul maut bisa mengerem orang dari kemaksiatan. Karena apa? Karena begitu seseorang ingat dirinya akan mati, dia sadar harus mempertanggungjawabkan seluruh yang pernah dia amalkan, yang pernah dia ucapkan. Sekecil apapun Amalan yang dia lakukan baik yang baik ataupun yang buruk pasti ada balasannya. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun, sebesar dzarrah. Dzarrah itu atom, bagian terkecil dari suatu unsur yang mungkin nggak kelihatan dengan mata telanjang saking kecilnya. Sekecil itu kebaikan dan keburukan akan dipertanggungjawabkan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang terucap di, dari mulut kecuali di sampingnya itu ada raqib dan atid yang mencatatkan semua yang dikatakan. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Setelah apa? Setelah mati. Yakin kalau dia akan mati yakin semua per, e, perbuatannya harus dipertanggungjawabkan, muncul rasa takut untuk bermaksiat. Maka dia akan mengerem diri dari kemaksiatan karena takut perhitungan di alam akhirat nanti. Orang yang seperti ini tuh Allah menjamin surga tuh sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an dalam surah yang saya husnudon semua yang ada di sini hafal. Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih" terus "Wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal mawa." Siapa orang yang takut kepada Allah, maqama rabbih maksud maqam kata Imam Ibnu Katsir maqam di sini disebutnya isim zaman. Isim zaman dari koma Makam bisa isim makan, bisa isim zaman. Tapi yang dimaksud di sini adalah isim zaman. Mana makam di sini waktu berdiri. Wa amma man khafa maqama rabbih. Siapa orang yang takut? Takut terhadap apa? terhadap apa? Takut terhadap waktu ketika dia berdiri di hadapan Allah di alam mahsyar nanti. Takut dia. Wanahan nafsu anil hawa lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu, mengerem dari semua kemaksiatan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu tempat kembali dia. Dan orang bisa lahir rasa takut terhadap Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti salah satunya karena mengingat kematian. Dia sadar, dia tahu, dia yakin akan mati dan semua yang diucapkan, semua yang dilakukan kelak akan dipertanggungjawabkan. Takutlah dia. Maka mengingat kematian itu bisa menjadi pengerem dari kemaksiatan yang mungkin dia rencanakan. Dia ingin lakukan. Ingat mati, wah jangan-jangan. Gak jadi. Kedua, wayudhibu yudhibu al dunia, menghilangkan rasa bangga terhadap dunia. Tadi malam tuh saya baru pulang dari daerah Cikarang. Di sana ada pembahasan tentang apa? Tentang hinanya dunia, mulianya akhirat. Hinanya dunia itu oleh Rasul Sallallahu itu di, diungkapkan dengan berbagai macam ungkapan yang benar-benar hina tuh. Sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Mad dunya fil akhirah illa kama yagmisu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyandur ila ma yarji' Tidaklah dunia ini dibanding akhirat kecuali taubahnya seperti apabila salah seorang di antara kalian mencelupkan tangannya ke laut lalu diangkat. Perhatikan air yang menetes kembali dari tangan itu ke laut. Satu tetes air itu itulah kesenangan dunia. Air di samudra yang sangat luas itu itulah kesenangan akhirat. Itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Ternyata dunia itu wah sangat kecil dibanding akhirat. Seperti perbandingan satu tetes air dengan samudra yang maha luas. Dan hadis ini dinukil Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Riyadhus Shalihin. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju ke arah pasar. Beberapa orang sahabat yang melihat mengikuti dari belakang. Mereka mengikuti Nabi SAW untuk istifadah dari ilmu, ucapan dan kemuliaan akhlak beliau. Istifadah itu ngambil faidah. Di jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan bangkai seekor anak kambing yang satu satu daun telinganya rumpung, rumpung teh potong, uh, putus, <laughs> putus. Dan anak kambing yang satu daun telinga putus, kalau dia hidup aib, nggak laku dijual. Ini sudah mati. Melihat itu oleh Nabi Sallam dihampiri lalu di dijiwir ta daun celina nu hiji deui terus diawing-awing kita. Lalu beliau berkata, Ayyukum yuhibbu ayyakhudha hadha bidirham. Siapa di antara kamu mau mengambil ini dengan harga satu dirham? Ayo obrol obrol satu dirham, satu dirham. Apa kata para sahabat? Wallahi ya Rasulullah ma minna ayyuhibba ayyakhudahu bidirham. Demi Allah wahai Rasul, tidak ada di antara kita seorang pun yang mau mengambil dengan satu dirham. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbuna ayakhudhahu?" Mau nggak kalian mengambil ini gratis kalau begitu kalau nggak mau beli, gratis lah gitu. Kata para sahabat, "Tidak ya Rasul, demi Allah seandainya dia ingkana hayyan kana aiba." Kalau dia masih hidup, dia itu aib, cacat. Fakaifa idza kana mayyita? Bagaimana kalau dia sudah jadi bangkai? Apa kata Nabi Sosam? Wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah indallahi 'alaikum min hadza. Demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah Azza wa Jalla bagi kalian dibanding bangkai yang bangkai ini. Bangkai tadi hina. Jangankan dijual. Diberikan pun secara gratis tidak ada yang mau ngambil karena tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari bangkai itu. Karena apa? Karena cuma nambah kerjaan. Harus di apa? Dikuburkan, ngegali lubang dan seterusnya. Nggak ada yang mau. Saking apa? Hinanya itu. Kata Nabi SAW beliau menekankan dengan dua kali penekanan tentang hinanya dunia. Lebih hinanya dunia daripada bangkai tadi. Beliau menyatakan Wallahi demi Allah. Qasam atau sumpah ini menunjukkan takkid, penekanan, pasti. Yang kedua adanya huruf lam taukid lad dunya ahwan indallahi alaikum min hadha. Sesungguhnya dunia ini Demi Allah dunia ini benar-benar lebih hina di sisi Allah bagi kalian dibanding bangkai ini. Jadi kalau dunia itu harganya seperti itu, hina, rendah, apa yang pantas dibanggakan dari dunia? Terlebih dari segi waktu, saya sering memberikan gambaran berapa lama sih kita hidup di dunia. Ini gambaran hinanya dunia dibanding nilai akhirat ya. Berapa lama kita hidup di alam dunia? Anggap saja dengan bonus 100 tahun, satu abad. Jarang ya. Tapi lah nggak apa-apa, keikhwan ini 100 tahun. Setelah 100 tahun apa yang terjadi? Mati. Apa perjalanan hidup kita berhenti sampai di sana? Tidak. Kita masuk ke mana? Ke alam kubur. Berapa lama kita hidup di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa hari? Bukan hari lagi, belum tentu tahun, mungkin abad. Entah seabad, dua abad, sepuluh abad, mungkin ratusan ribu tahun, mungkin jutaan tahun, mungkin, mungkin. Yang jelas, kehidupan manusia di alam barzakh jauh lebih lama dibanding di alam dunia yang hanya 100 tahun tadi. Lalu jebur kiamat terjadi. Seluruh alam jagat raya ini hancur. Bumi terbelah, langit pun runtuh. Semua kehidupan musnah. Apakah perjalanan kehidupan kita berakhir di sana? Ternyata tidak. Kehidupan terus berlanjut, berganti alam. Masuk kita ke alam akhirat. Kita mengalami penderitaan di alam mahsyar. Kita mengalami dihisab, kita mengalami ditimbangnya amal baik dan buruk, kita mengalami dibagikannya buku-buku catatan amal, kita mengalami penyeberangan sisi rata mustaqim, berakhir di surga atau di neraka. Berapa lama kita hidup di sana? Selama-lamanya. Abadi, tanpa ada masa akhir sama sekali. Dan itulah kehidupan manusia yang sesungguhnya. Tempat kembali kita, tempat hidup kita yang sebenarnya itu di sana. Allah menyatakan wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah tempat kehidupan yang sebenarnya. Nanti itu ketika seluruh penghuni surga ke surga, penghuni neraka semua ke neraka, datang malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla membawa seekor kambing yang besar dengan dua tanuk yang besar. Lalu bertanya, ya ahlal jannah tak hal ta'rifunaha? Kamu, hai hey, ahli surga tahu enggak? Tahu enggak kambing ini apa? Kata para penghuni surga, na'am. Arafna huwal maut. Ya, kami tahu itu adalah kematian. Ahli neraka juga ditanya, tahu enggak? Tahu itu kematian. Kematian itu nanti akan berwujud satu ekor kambing yang besar lalu keceset. Itu kambing dipenjit mati disembelih kematiannya sudah mati setelah matinya mati tidak ada lagi mati karena matinya sudah mati kematiannya sudah mati maka tidak ada lagi kematian setelah itu lalu para malaikat yang ditugaskan berkata ya ahlal jannah khulud la maut ya ahlal nar khulud la maut Hai penghuni surga, sekarang kalian abadi, tidak ada lagi kematian. Penghuni neraka, sekarang kalian abadi, kalian tidak ada lagi mengalami kematian. Maka bertambahlah kebahagiaan, kegembiraan para ahli surga dengan hal itu. Dan bertambah sedih dan kecewalah para ahli neraka dengan hal itu. Karena apa? Mereka mengalami hidup yang abadi di alam tersebut. Itu masa atau tempat akhir dari kehidupan yang harus kita jalani dan tempat akhir tersebut tidak ada akhirnya. Coba lihat kalau begitu kehidupan kita yang hanya 100 tahun kalau sampai 100 tahun di dunia ini begitu singkat. Begitu sebentar dibanding di alam barzakh apalagi dibanding di akhirat nanti. Makanya kalau kita bayangkan perjalanan hidup kita seperti itu, memang di dunia ini kita cuma lewat, cuma numpang lewat. Sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu ini orang asing atau orang yang cuma numpang lewat. Kalau umpamanya kita dari Jakarta sudah berkelana gitu mau pulang ke Bandung, melalui Cipularang. Nah, di Cipularang itu cuma apa? Cuma numpang lewat. Kalau umpamanya capek, haus, lapar, ke rest area dulu makan. Tidak ada di antara kita bikin gedung di sini nih. Terus hidup di sana <laughs> nggak ada. Cuma sebentar setelah semua keperluan kita itu terpenuhi di sana, sudah fresh lagi, sudah segar lagi, lanjut perjalanan sampai ke Bandung di rumah kita. Kan gitu. Hidup kita di dunia ini ibarat perjalanan Cipularang dari Jakarta ke Bandung. Singkat banget. Gitu ya? Dari sini kita melihat betapa rendah dan hinanya nilai dunia dibanding akhirat. Lalu apa yang harus dibanggakan? Tapi ada tapinya banyak orang yang kebanggaannya terletak dari dunia, di dalam dunia yang dia miliki baik harta, pangkat, jabatan, popularitas dan yang sejenisnya. Itu karena apa? Karena kesalahan persepsi tentang nilai dunia. Dia punya persepsi dunia ini wah. Al-Quran dan As-Sunnah menggambarkan dunia ini hina. Lebih hina dibandingkan dengan bangkai binatang yang sudah mati tadi. Nah hanya orang-orang yang banyak mengingat kematian Dia tidak akan merasa bangga dengan dunia Dan tidak akan merasakan hina dengan kemiskinan Orang yang bangga dengan dunia biasanya menghinakan orang-orang yang fakir, yang miskin nggak rendah Dan itu yang terjadi dalam realita Dalam kehidupan kita Itu itu yang kedua Jadi menghilangkan rasa bangga terhadap dunia termasuk salah satu efek positif dari banyak mengingat kematian. Ketiga, selain mengerem diri dari kemaksiatan, selain menghilangkan rasa bangga terhadap dunia, wa yuhawwinul masaib banyak mengingat kematian juga bisa menyebabkan orang itu merasa enteng ketika menerima musibah. Kenapa? Musibah seberat, sedahsyat apapun terasa enteng. Karena Allah Azza wa Jalla menganugerahi konsep yang benar. Ketika memberikan penilaian terhadap musibah. Yang pada hakikatnya musibah itu wujud kasih sayang Allah. Pada hakikatnya musibah itu keuntungan anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam innallaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum atau seseorang Allah akan memberikan musibah, ujian kepadanya. Kalau ada orang yang menyatakan nggak masuk akal, masa cinta diwujudkan dalam bentuk memberikan musibah nggak rasional. Kalau ada yang mengatakan begitu, orang ini berpikirnya tidak rasional. Kenapa? Karena realita yang ada, setiap orang yang mencintai orang lain seringkali berupaya meningkatkan baik kemampuan keadaan orang tersebut menjadi lebih baik dengan cara-cara yang membuat orang itu menderita. Coba umpamanya orang tua sayang kepada anaknya, tapi kata orang Sunda mah tenyaah dulang. Susah terjemahannya. Nyahdulang itu apa ya? Menyayangi, mengasihi dengan cara mengasihi dan menyayangi yang salah gitu walaupun umpamanya uh, yang disayangi yang dikasih minta ini minta itu dikasih walaupun itu membahayakan merugikan dia itu ahdulang namanya anak kecil merengek minta PS kasih bodoh itu anak dan males ya minta iPad, kasih. Main game terus nanti, internetan terus belajarnya enggak. Bodoh itu anak nanti dan malas. Itu nyah dulang namanya. Tapi kalau nyah beneran gimana? Pas umpamanya waktu sholat bangun, bangun, sholat, sholat. Malas masih ngantuk, sholat, sholat. Kadang-kadang harus dicepret agar apa sholat. Malam setelah setelah isya belajar nih buku, belajar, belajar ngantuk belajar belajar akhirnya dia karena takut ya belajar sambil manyun nahan ngantuk ya nahan keinginan nonton TV yang rame nahan keinginan ingin main game gitu tapi ada bapaknya ada ibunya ya akhirnya belajar menderita dia terus begitu dia menderita dengan hal itu tapi apa hasilnya hasilnya dia pintar hasilnya dia rajin hasilnya dia berprestasi itu wujud kasih sayang cinta seorang orang tua yang benar kepada anaknya. Seorang umpamanya guru bela diri menyayangi salah satu muridnya di anak emas kan. Apa yang terjadi? Dia diberi porsi latihan yang lebih banyak dari yang lainnya. Yang lain lari keliling lapangan 5 kali, kamu 10 kali. Yang lain push up-nya 20 kami, kamu 100 kali. Kamu 100 kali. Menderita yang lain dua jam pulang. Eh kamu jangan lu pulang. Latihan lagi dua jam lagi dengan saya. Dia menderita. Dia larinya lebih capek. Push upnya lebih membuat dia pegel. Tapi apa hasilnya? Hasilnya dia lebih kuat. Lebih prima. Lebih jagoan daripada murid-murid yang lainnya. Apakah tindakan ini rasional? Rasional. Orang yang menyayangi orang lain seringkali melakukan tindakan yang membuat orang yang disayangi ini menderita demi prestasi yang lebih bagus dibanding yang lainnya. Kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan musibah menguji orang-orang yang dicintainya? Karena di balik musibah terkandung berbagai macam anugerah. Musibah itu menggugurkan dosa. Musibah itu membuat orang itu menjadi mendekat kepada Allah Jalla. Umumnya orang ketika sedih, ketika banyak masalah, ketika dihimpit dengan berbagai macam problematika kehidupan. Umumnya orang yang kayak gitu melakukan apa coba? Lebih rajin berdoanya kepada Allah. Malam-malam bangun lalu tahajud. Siangnya Senin Kamis dia saum. Ya, kemudian baca Al-Qur'an. Rata-rata begitu. Karena apa? Karena dia ingin memperoleh pertolongan bantuan dari Allah untuk bisa lepas dari kesulitan. Begitu kesulitannya sudah terlepas, doanya dikabul, apa yang terjadi? Berhenti tahajudnya. Berhenti sam Senin Kamisnya, berhenti berdoa, nggak perlu tahajud lagi, sudah beres masalah. Jauh lagi dia dari Allah Subhanahu wa jadi kalau Allah memberikan musibah, ujian, cobaan, itu menunjukkan Allah ingin kita itu mendekat kepadanya. Karena karakter orang sepertinya begitu. Ketika ada kesulitan baru rajin ibadah, baru sering berdoa kepada Allah. Ketika sudah lepas dari kesulitan itu lalailah lagi dia dari Allah Subhanahu Jadi dengan diberi musibah dia mendekat kepada Allah. Dengan diberi musibah doanya dikabulkan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sering kita jelaskan ya di ketika membahas kita beriatu solihin di Masjid Al Furqan setiap hari Ahad itu. Ketika memperoleh musibah Allah melimpahkan pahala yang tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna bi bighairi hisab. Allah itu memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Orang yang pernah musibah dapat salawat dari Allah, rahmat dan hidayah. Wa basyiri sabirin. Alladzina idha asabatsum musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah berikan gembira kepada orang-orang yang sabar Yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah Mereka mengatakan kami semua milik Allah Dan hanya kepada Allah kami semua kembali Mereka lah orang-orang yang akan dapat sholawat dari Allah Rahmat dan hidayah Jadi ternyata di dalam musibah terkandung berbagai macam anugerah Ya dosa gugur tanpa harus bertobat dari dosa itu. Ya pahala bertambah tanpa harus beramal karena pahala tersebut. Hanya dengan sabar pahala Allah Azza limpahkan kepada orang itu. Ya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya derajatnya meningkat jauh lebih mulia lagi daripada sebelumnya dan seabrek keutamaan-keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memperoleh musibah. Ingat kepada keuntungan musibah, maka ketika musibah menimpanya, dia menganggap itu anugerah enteng, nggak stres, nggak depresi, nggak berkeluh kesah, karena apa? Karena dia yakin dia sedang diberikan keuntungan oleh Allah yang keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang lain. Orang yang sedang senang-senang, tidak memperoleh musibah, dosanya tidak gugur, malah mungkin bertambah dengan kesenangannya karena lalai kepada Allah. Orang yang senang-senang tidak memperoleh musibah, tidak diberi pahala dengan kesenangannya oleh Allah Azza wa Jalla. Doanya belum tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemuliaannya tidak akan meningkat, malah mungkin melorot karena kesenangan yang Allah berikan kepadanya. Mungkin dia pakai untuk bermaksiat yang melalaikan dia kepada Allah. Tuh, siapa yang lebih untung? Yang diberikan kesenangan ataukah yang diberikan musibah? Tentu saja yang diberikan musibah. Ingat akan hal ini maka musibah terasa sangat enteng. Makanya para sahabat dahulu ketika memperoleh musibah dia nggak ingin lepas malah sengaja meminta bermohon kepada Allah diberi musibah. Ketika seorang sahabat mendengar keuntungan orang-orang yang sakit, dia berdoa, "Ya Allah, sakitkan saya seumur hidup." Tapi jangan sampai sakit saya ini menghalangi saya dari tiga hal. Pertama dari sholat berjamaah di masjid. Yang kedua dari haji dan yang ketiga dari jihad di jalan Allah. Sejak saat itu dia badannya panas. Nah gigit gitu ta. Panas tiris, demam. Tapi dia tidak pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid. Ketika ada seruan jihad, dia selalu menjadi orang yang pertama sampai meninggalnya pun dalam keadaan badannya sangat panas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika menjadi khalifah beliau sakit. Dia tengok oleh sahabat-sahabatnya. Kata sahabat-sahabatnya, "Allah nadwa laka tabib?" Mau enggak kami panggilkan tabib bagimu? Kata Abu Bakar, "Qad ra'ani tabib." Sang tabib itu telah melihat aku. Jangan dipanggil. Famada qalat tabib. Apa yang dilaku, dikatakan oleh tabib itu? Si tabib itu mengatakan, Ini fa'alul lima urid. Aku maha pelaksana terhadap apa saja yang aku inginkan, aku kehendaki. Sakitku itu kehendak dia. Oh ternyata sang tabib itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu setelah Nabi selesai wafat sedang berkumpul dengan murid-muridnya kata Ibnu Abbas ala adulluka ala imra'atin min ahlil jannah mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita calon penghuni surga hadhil mar'atus sauda tuh wanita hitam itu dulu ketika Nabi SAW masih ada, wanita itu datang kepada Nabi SAW. Lalu berkata, Ya Rasulullah ini asra wa inni atakasyaf. Fad'ullaha li ayyashfiyani. Wahai Rasulullah, Aku ini punya penyakit sara' Sara' itu ada dua ditafsirkan oleh para ulama. Pertama ayam, epilepsi gitu ya, sakalor. Yang kedua ada yang mengatakan itu suka kesurupan. Dan kalau aku kambuh, auratku sudah terbu suka terbuka. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Apa kata Nabi SAW? In syi'ta, eh, in syi'ti sobarti walakil jannah. Wa in syi'ti ad'ullaha ayasfiyaki. Kalau kamu, kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Coba pilih mending mana? Ini multiple choice. A apa B? Bukan multiple karena cuma dua pilihannya. Apa? Kalau dua apa? Double choice. Double choices. Cuma ada dua pilihan. A apa B? Mending sabar dengan penyakit ini tidak sembuh. Jaminannya surga. Mending sembuh. Tapi tidak ada jaminan surga. Apa wanita ini jawabannya? Asbiru ya Rasulullah. Kalau begitu saya sabar aja deh. Nggak apa-apa nggak sembuh. Karena jaminan surga. Tapi tolong doakan kepada Allah. Agar apabila aku kamu, auratku tidak terbuka. Didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Coba lihat, tiga sahabat aja. Banyak kasus lain ya dalam hadis-hadis. Abu Bakar, sahabat yang tadi minta disakitkan dan wanita ini. Timbul pertanyaan, tidakkah ini bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang menyatakan tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian kalau kalian sakit karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ma ja'alallahu da'an ma wada'allahu da'an illa yaj'alullahu dawa. Tidaklah Allah membuat sebuah penyakit kecuali Allah juga membuat obatnya. Berobatlah kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk berobat ketika sakit. Tapi kenapa sahabat-sahabat tadi memilih sakit daripada sembuh? Tidakkah ini bertolak belakang? Dijawab ini oleh para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa di dalam sakit ada untung ada rugi. Untungnya apa? Tadi sudah dijelaskan, dosa gugur. Pahala nambah. Doa dikabul jangankan yang sakit, yang melayat orang sakit aja doanya dikabul. Yang melayatnya. 70 ribu malaikat bersalawat kepada orang yang melayat. Kalau melayatnya pagi, 70 ribu malaikat itu bersalawat dari pagi sampai sore. Kalau melayatnya sore, salawatnya dari sore sampai pagi. Makanya Syaluthimin rahimahullah taala menyatakan dianjurkan kalau melayat pagi atau sore, jangan siang. Kalau melayatnya jam 2, nanti malaikat salawatnya dari jam 2 sampai sore. Cuma tiga jam empat jam ya. Tapi kalau dari pagi ya. Dan alhamdulillah di rumah sakit biasa jam-jam besuk pagi atau sore <laughs> ya. Dianjurkan seperti itu. Itu yang melayat 70 ribu malaikat sholawat. Terus ketika melihat dia dekat. Dan kedekatan orang itu dengan Allah mengisyaratkan doanya dikabul. Dalam salah satu hadis kursi Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti berfirman, "Yabna Adam, inni maridtu walam ta'udni." Wahai Bani Adam, dulu ketika di dunia aku sakit, tapi kalian tidak melayatku. Anak Adam bertanya, "Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Ya Allah, bagaimana aku melayat Engkau padahal Engkau penguasa semesta alam, masa Allah sakit gitu kan? Kalau Tuhan benar sakit gimana <laughs> melayatnya? Ke langit. Allah berfirman, "Amma alimta anna 'abdi fulanan kana marido walam ta'udni eh walam ta'udhu amma alimta ida uddahu wajaddani indah tapi bukankah engkau tahu dulu ketika di dunia ada hambaku tuh sakit tapi engkau tidak melayatnya. Padahal kalau engkau melayatnya, engkau akan mendapati aku berada di sampingnya, di samping orang yang sakit. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya ini dinukil dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam nawawi rahimahullah. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini menyatakan hadis ini mengisyaratkan ketika seseorang sakit dia dekat dengan Allah. Demikian juga orang yang melayatnya. Pasti dekat. Dan kedekatan hamba dengan Allah mengisyaratkan doanya dikabul. Allah berfirman, "Faida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i Kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, jawab, aku ini dekat. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Akrabu ma yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbi wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika apa ketika sujud perbanyak doa ingat Rasul susah mengaitkan antara dekatnya seorang hamba dengan Allah dengan doa karena memang dekatnya seseorang dengan Allah mengisyaratkan doanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam sakit banyak keuntungan, pahala nambah, dosa gugur. Doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla dan seabrok lagi keuntungan lain. Itu keuntungan. Tapi ada kerugian. Apa kerugian orang yang sakit? Pertama umumnya berkeluh kesah. Kedua umumnya terhalang dari kewajiban. Ketiga umumnya orang yang sakit tidak produktif. Keempat umumnya orang yang sakit bikin sebel orang yang sehat. Karena apa harus dilayani ya? Dibikinin bubur. Begitu disuapin, hmm, pahit. Sebel, bau, gitu kan? <laughs> Pokoknya itu diantara beberapa negatif dari apa? Dari sakit. Nah sekarang bagi orang-orang yang ketika sakitnya ini ketika sakit dia hanya meraih keuntungan dari sakit tanpa ada sedikit pun madarat dari sakitnya ketika sakitnya dia tidak merepotkan orang lain ketika sakitnya dia tidak berkeluh kesah ketika sakitnya dia tetap produktif ketika sakitnya dia tidak terhalang dari kewajiban maka tidak ada madarat dari sakit yang dialami yang ha, yang ada hanyalah keuntungan sakit maka bagi orang yang kualitas imannya seperti itu sakit lebih baik daripada sehat karena hanya melahirkan keuntungan tapi bagi orang-orang yang imannya lemah seperti umumnya kita sekarang dengan sakitnya semua kewajiban ditinggalkan atau dilalaikan. Dengan sakitnya kita sering merengek-rengek, mengeluh, berkeluh kesah. Dengan sakitnya bikin repot orang lain. Udah yang begini lebih baik sehat aja. Jangan <laughs> sakit ya. Karena apa? Lebih banyak madorot daripada maslahat. Ini jawaban para ulama kenapa para sahabat tadi lebih banyak lebih baik memilih sakit karena dengan sakitnya dia tidak menimbulkan madarat bagi dirinya atau bagi orang lain yang ada hanyalah kemaslahatan. Berdasarkan hal itulah ternyata musibah memberikan keuntungan yang luar biasa. Musibah itu bukti kasih sayang Allah SWT kepada seorang hamba. Ingat kepada konsep seperti itu ketika musibah datang menghampiri dirinya, dia merasakan ini sangat enteng. Ini yang saya tunggu-tunggu selama ini. Dan untuk bisa sampai pada taraf itu nggak bisa sembarang orang, harus dengan hidayah dari Allah SWT. wa dan hidayah itu hanya bisa turun salah satunya dengan cara banyak mengingat-ingat kematian. Tadi oleh guru-guru Imam Al-Qurtubi dikatakan bahwa zikrul maut yuhawinul masoib. Bisa menyebabkan musibah itu menjadi begitu terasa enteng, ringan bagi dirinya. Tidak membuat dia stres, depresi, berkeluh kesah, putus asa, dan yang sejenisnya. Masih kata Imam Al-Qurtubi, "Laisa lil qulubi anfa min ziyaratil qubur wa khasatan in kanat qasiyah." Fa'ala ashabiha alijuha bi thalathati umur. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati dibanding ziarah kubur. Khususnya bagi orang yang hatinya sedang keras maka orang yang sedang keras hatinya hendaklah dia mengobati penyakit hatinya dengan tiga perkara berikut ini. Pertama, al-iqla amma hiya alaih bihuduri majalisil ilm wal wa'ad wa tadgir wa takhwif wa targhib wa akhbari salihin fa inna dzalika mimma yulinul qulub. Pertama, dia harus meninggalkan rutinitas dia selama ini. Kekerasan hatinya itu karena kegiatan rutin yang dilakukan sehari-hari, makanya membuat keras dan kegiatan itu yang pasti membuat dia keras hatinya. Dengan cara apa? Dengan cara beralih menghadiri majlis-majlis ilmu. majlis-majlis pengajian yang memberikan peringatan, yang memberikan support, yang menceritakan kisah-kisah orang-orang solihin karena semua itu bisa melunakkan hati. Ini yang pertama, obat yang pertama menghadiri majlis ilmu. Kalau selama ini rutinitas kita bangun, ya sarapan, dandan, kemudian pergi ke tempat kerja, sorenya pulang kejebak macet, sampai di rumah, kemudian nonton TV, baca koran, buka internet, terus tidur. Besoknya bangun, begitu lagi rutin begitu. Hati keras. Kekerasan hatinya karena rutinitas itu duniawi. Maka tinggalkan, rubah rutinitas itu hadir majelis ilmu. Insya Allah hati akan melunak daripada sebelum. Kedua, zikrul maut. Banyak-banyak mengingat-ingat kematian. Karena mengingat kematian bisa melunakkan hati sebagaimana keterangannya sudah dijelaskan tadi. Ketiga, musyahadatul muhtadirin. Sering-seringlah walaupun ini susah. Enggak setiap hari, ah, jangankan hari, setiap bulan atau setiap tahun juga kita menemukan momen ini. Sering-seringlah menyaksikan orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Kan susah ya? Terus terang sampai seumur gini, umur saya sekarang sudah lebih dari 17 tahun. Gak tahu lebihnya berapa. Belum pernah menyaksikan satu kali pun orang yang sedang sakaratul maut. Eh pernah katakanlah sekali <laughs> dua kali pernah. Perhatikan penderitaan yang sedang dialaminya. Perhatikan ekspresi wajahnya. Perhatikan igowannya mengigau dia. Nanti kita akan bahas sakaratul maut. Karena yang saya jelaskan sekarang kan baru mukadimah. Yang berisi apa? Berisi faidah mengingat kematian. Apa itu mati belum dibahas. Bagaimana terjadinya proses kematian belum dibahas. Bagaimana proses terjadinya sakaratul maut belum dibahas. Apa yang teralami, aspek tiga aspek gaib yang akan teralami oleh orang yang akan mati, oh, itu masih belum dibahas. Itu seru kalau udah sampai sana seru. Ini baru mukadimah. Ini baru pembukaan, ini baru pengantar. Materi apa arti kematian aja belum ini. Baru membahas apa faidah dari mengingat kematian. Perhatikan orang yang akan yang sedang mengalami sakaratul maut itu berdampak besar kepada hati kita. Hati kita tergetar melihatnya. Ini pernah teralami oleh seorang ulama besar yang namanya banyak disebut di setiap tempat, di setiap masa, nama Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dzukira anna Al-Hasan Al-Basri annahu dakhala ala maridin ya'uduhu fawajadahu fi sakaratil maut. Fanadhara ila karabihi wa shiddati ma nazala bihi. فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم. suatu saat Imam Hasan Al-Basri melayat kawannya yang sakit para ulama sudah menjadi bagian dari akhlak mereka melayat orang sakit karena dalam melayat orang sakit terkandung apa keagungan keuntungan yang besar tadi dikatakan 70 ribu malaikat sholawat kepada dia Melayat orang sakit itu menyebabkan doanya dikabul. Melayat orang sakit itu bisa meredam murka Allah. Melayat orang sakit itu mengukurkan dosa. Melayat orang sakit itu menambah pahala oh, banyak. Makanya para ulama tidak mengabaikan apabila ada berita kawannya, saudaranya sakit dia pasti melayat. Masuklah Imam Hasan al-Basri didapatinya kawannya tersebut sedang mengalami sakaratul maut. Dia melihat terhadap penderitaan yang sedang dialami oleh orang itu sampai meninggal. Selesai prosesi penguburan, dia pulang ke keluarganya dengan membawa raut wajah yang jauh berbeda dengan raut wajah ketika dia pergi. Ketika dia pergi sumringah, ketika pulang masuk dia tampak sangat-sangat-sangat murung. Ibarat hari begitu mendung. Awan hitam menutupi seluruh langit. Gelap. Itu yang teralami oleh Imam Hasan Al-Basri, lihat begitu Cepat-cepat keluarganya menyajikan makanan lalu berkata at-ta'am yarhamukumullah. Ini makanan wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri ya ahla alaikum bi ta'amikum syarabikum fa wallahi ra'aitu musri'an la azalu a'malu lahu hatta alqa. Wahai keluargaku, silakan kalian makan, silakan kalian minum. Demi Allah, Aku telah melihat orang yang sedang sakarat Yang sejak saat ini aku selalu akan mempersiapkan diri untuk me, apa, menghadapi saat ketika aku mengalaminya nanti Mempersiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut Nanti kita akan bahas apa makna sakaratul maut, bagaimana keadaannya dan apa hikmah di balik sakaratul maut. Inilah obat ketiga ketika hati terasa sangat keras yaitu sering-seringlah melayat orang yang sakit. Siapa tahu orang yang sedang kita layat itu sedang dalam keadaan sakaratul maut. Berkata Abu Darda, "Man aktsara dzikral maut, qalla farhuhu wa qalla hasaduh." Siapa orang yang memperbanyak mengingat kematian, sedikitlah sedikitlah bersenang-senangnya dan sedikit pula lah rasa hasadnya bahkan bisa hilang hasad itu dari hati karena hasad hanya akan merugikan orang yang memilikinya Inilah diantara beberapa faidah dari apa? Dari mengingat kematian. Mengingat kematian. Makanya pantas apabila Rasul alaihi salatu wasallam bersabda Kata beliau aksiru min dzikri hadhi min ladzat yakni al maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat penghancur kelezatan yaitu al maut. Karena apa? Karena tidaklah mengingat kematian ini dilakukan pada saat dia bersedih kecuali hal itu akan menghilangkan kesedihannya dan tidaklah mengingat kematian ini dilakukan pada saat dia sedang bereforia dengan kegembiraan kebahagiaan yang dimiliki kecuali dia akan menghilangkan sikap euforianya dan kembali untuk mengontrol sikap dirinya ketika berbahagia. Ikhwan inilah yang bisa kita bahas dari mukaddimah zikrul maut kita baru membahas beberapa faidah dari mengingat kematian. Sore hari ini cukup sampai di sini dan kita sediakan sisa waktu beberapa detik untuk bertanya jawab tentang hal tadi dan materi lanjutan dari pembahasan ini eh, kita akan teruskan di hari Senin yang akan datang. Insya Allah seperti Pak DKM bilang tadi ini akan rutin kita lakukan setiap hari Senin sore. Kita sholat asar di sini, setelah asar langsung tidak ada jeda dan kita berakhir sebelum maghrib, gitu ya. Karena ini hari Senin mungkin banyak di antara ikhwan dan ahwat yang saum sunnah khawatir nanti kebukaan di jalan makanya kita tidak sampai maghrib tapi maksimal maksimal sampai setengah enam syukur syukur sebelum setengah enam sudah habis pertanyaan sehingga kita bisa pulang lebih cepat sekarang sampai di sini sudah satu setengah jam waktu yang kita habiskan kita masuki sesi tanya jawab dipersilakan bagi ikhwan dan Ahwat mau bertanya kalau ikhwan boleh langsung ngacung boleh juga pakai uh, surat kertas dan bagi para pendengar Radio Roja silahkan kirimkan baik SMS atau telepon nanti kita akan kasih giliran 3 banding 1 3 orang penanya dari sini satu dari pendengar Radio Roja Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam Alhamdulillah Ada yang mau secara lisan silahkan ya Silakan Pak kami bisa itu dicoba biaya anak sekolah untuk yang tinggi ya, kan supaya bisa ilmu di sekolah itu asrama masalah. nah sempat saya berdoa semoga kita di hari tua nanti menjelang akhir hayat kita harta kita itu habis untuk anak-anak eh, menjadi ustaz atau ustaz kita menjadi miskin gitu kan. apa berdoa itu diperbolehkan karena saya khawatir dalam kaya anak saya khawatir itu menjadi tanggung buat kita karena kita akan lupa e, misalkan seperti kata bangga bangga dengan harta nah mohon kalau eh, bisa itu apakah doa itu diperbolehkan atau kita minta ayat terus nikah ya. Iya. Rafika barakallah. Mana yang lebih baik berdoa ya Allah kayakan saya agar dengan kaya ini bisa haji tiap tahun, bisa umroh tiap bulan, bisa nyumbang masjid, bisa membiayai anak-anak yatim, orang-orang fakir atau miskin, atau berdoa ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin dan beri kesabaran bagi saya kepada saya di tengah kemiskin. Mana yang lebih utama gitu ya mungkin ya. Mending berdoa kaya, mending berdoa miskin. Mending kaya tapi bersyukur banyak infak atau sodakoh, mending miskin tapi sabar. <laughs> Dua-duanya ada plus minusnya. Adapun plus nilai plus dari kekayaan, dia lebih bermanfaat bagi manusia lainnya. Lebih bermanfaat juga bagi Islam, bagi dakwah karena dengan kekayaannya dia bisa menolong orang. Dia bisa mengembangkan dakwah, dia bisa membangun masjid, dia bisa membangun membantu pesantren kegiatan-kegiatan dakwah yang memang memerlukan biaya dan seterusnya dan seterusnya. Itu manfaatnya. Adapun orang yang miskin walaupun dia sabar, kesabarannya atas kemiskinan hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Bagi orang lain kemiskinan dan kesabarannya tidak ada manfaatnya, hanya bagi diri sendiri. Dari sisi ini, maka orang yang kaya berharta tetapi dermawan menunaikan seluruh hak-hak dari hartanya itu lebih baik daripada orang miskin yang sabar dari sisi ini. Akan tetapi dari sisi risiko yang harus dihadapi orang kaya lebih berisiko tergoda dengan kekayaannya daripada orang yang miskin. Suatu saat Abu Ubaidah diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengumpulkan jizyah ke Bahrain. Dan sukses begitu datang dengan membawa setumpuk harta yang sangat banyak. Seusai sholat subuh, Abu Ubaidah menyetorkan harta yang sangat berlimpah. Orang-orang hijau semua. Saya kebagian gitu ya. Karena jizyah itu dibagikan kepada fukara dan masakin. Melihat itu Nabi alaihi salatu wasalam tersenyum lalu berkata, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum." Walakin akhsha alaikum akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama yat, kama tanafasuha fat tuhlikukum kama ahlakatsu. Kata Nabi SAW demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa kalian. Tapi aku khawatir dunia ini dibukakan kepada kalian. Sebagaimana telah dibukakannya dunia ini kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba dalam mengejar dunia lalu hal ini membinasakan kalian sebagaimana hal itu sudah membinasakan mereka orang-orang sebelum kalian Sesoleh al fuzan dalam salah satu khutbah Jumat yang kemudian dibukukan dalam tiga, tiga jilid kitab yang diberi judul Al-Khutab Al-Mimbariyah Ketika membahas fitnatul mal atau fitnah harta, beliau menyatakan fitnah harta itu datang dari tiga pintu. Pintu yang pertama, pintu ketika harta itu belum diperoleh. Yaitu ketika proses mencari harta. Fitnah di sana banyak. Fitnahnya berupa apa? Berupa orang itu tidak kenal lagi halal dan haram. Yang penting dapat. Mau halal dapat. Sehingga berprinsip jangankan yang halal, yang haram pun susah <laughs> untuk diperoleh. Jadi yang ada aja lah mau halal mau pedulikan gitu. Kedua melalaikan kewajiban. Orang karena mengejar harta, kewajiban dilalaikan. Kewajiban sholat berjamaah, gitu, kewajiban menuntut ilmu lalai. Dan yang ketiganya menurunkan kualitas dan kuantitas ibadah. Orang yang lebih banyak memburu harta, ibadahnya hambar. Kalau ibadahnya hambar, otomatis dia malas. Kalau malas, otomatis nggak akan rajin, akan nggak akan memperbanyak kuantitas dari ibadah itu asal yang wajib aja, yang sunnahnya di, ditinggalkan. Dan banyak lagi madarat-madarat atau fitnah-fitnah ketika mencari harta sebelum harta itu diperoleh. Pintu kedua Ketika harta sudah diperoleh, lahir fitnah. Apa fitnahnya? Pertama dia sombong dan bangga. Dan durhaka. Dan Allah sudah mengingatkan, innal insana Layatwa ar ra'ahu staghna. Pakai dua taukid, inna huruf taukid sesungguhnya. Sungguh-sungguh benar-benar innal insana Layat tuh ada huruf lam taukid. layat kok pasti durhaka dia. Pasti dia itu togo melewati batas. Karena apa? Arro'ahu Karena melihat dirinya itu berkemampuan. Ya. Sombonglah dia. Maka tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali penentang-penentangnya terdiri dari orang-orang yang kaya raya. Dengan kekayaannya dia sombong, dengan kekayaannya dia bangga, dengan kekayaannya dia arogan. Dengan kekayaannya, dia menganggap dia harus lebih diistimewakan daripada siapapun. Makanya ketika ada orang yang menasihati, mendakwahi, dia tersinggung. Maka menentanglah dia terhadap dakwah yang datang kepadanya. Di antara fitnah harta setelah harta itu diperoleh bakhil, pelit, buntut kasiran, merengkel cap jahe, meregehesek dan yang sejenisnya, gitu ya. Terus yang ketiga di antara fitnah harta adalah merendahkan orang-orang yang miskin, menganggap hina terhadap mereka. Menganggap status sosial orang yang kekayaannya minim itu sangat rendah dan banyak lagi. Dan pintu ketiga fitam fitam yatil amwal di dalam pengembangan harta. Hartanya dikembangkan. Dia ingin harta itu bertambah dan ketika mengembangkan harta apa yang terjadi? Ya, pikirnya penuh dengan strategi pengembangan usahanya. Perusahaan ini, perusahaan itu harus dikontrol. Akhirnya terbawa dalam sholat, terbawa dalam mimpi, terbawa dalam setiap keadaan. Maka dia tidak akan bisa khusyuk di dalam sholatnya. Kalau tidak khusyuk dalam sholatnya dia tidak mungkin betah lama-lama dalam sholat. Akhirnya turun kualitas. Lama-lama sholatnya ditinggal. Itulah diantar resiko orang-orang yang berharta. Oleh karena itulah orang yang berharta beresiko tergoda dengan dunia. Nah, ada hal lain yang lebih yang tidak bisa dilepaskan sebagai resiko bagi orang yang kaya yaitu hisabnya yang sangat berat dan lama. Ya, makanya dikatakan fukor muhajirin 500 tahun lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang kaya di kalangan mereka. 500 tahun bedanya tuh. Dalam hadis yang lain 40 tahun dan dua hadis ini dua-duanya sesuai dan tidak saling bertentangan. Sehingga para ulama memadukan atau mengkonfirmikan hadis ini dua hadis tadi dengan mengatakan bahwa orang yang pertama masuk surga dari karangan orang-orang yang miskin dibanding dengan orang kaya terakhir yang masuk surga itu jaraknya 500 tahun dan orang miskin terakhir yang masuk surga dibanding orang kaya pertama masuk surga itu jaraknya 40 tahun. Tidak ada pertentangan antara dua hadis yang sahih tadi. Nah, jadi setelah Ketika orang kaya pertama masuk surga, orang miskin, oh kemana aja? Saya sudah 500 tahun di sini." Itu diantara apa? Keutamaan orang yang miskin. Lebih dahulu masuk surga. Kenapa? Karena hisabnya lebih lebih cepat, lebih enteng. Mau dihisab mana? Dihisab oh, harta nggak punya. Ketika mati nggak punya apa-apa, gitu kan? Nah, oleh karena itu ada plus dan minus. Lalu mana yang lebih baik? Tergantung siapa kita dan bagaimana kita. Kalau kita khawatir tidak mampu menghadapi fitnah harta, maka minta dihidupkan dalam keadaan miskin dan sabar dalam menghadapi kemiskinan lebih baik daripada ya Allah kayakan saya. Nanti setelah kaya dia durhaka. Nabi bagi orang-orang yang kualitas imannya sangat tinggi, Hartanya tidak dia letakkan di hati tapi diletakkan di tangan. Hartanya dikelola dengan dibarengi sikap warok dan zuhud yang tadi diterangkan. Karena warok dia menjauhkan diri dari perkara yang haram. Karena zuhud dia menjauhkan diri dari perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Hartanya semuanya keluar. Saya pernah bahas sebuah hadis di radio hari Selasa kalau nggak salah ketika membahas alam para malaikat yang mulia salah satu di antara hadis yang luar biasa tersebut seorang kata Nabi SAW seorang laki-laki di hari yang sangat panas musim panas yang sangat terik tiba-tiba dia mendengar ada suara dari langit suara itu menyatakan asqi hadiqata fulan hujani itu kebun si fulan Tiba-tiba dia melihat ke atas dan ada awan yang sedang berjalan menuju satu tempat. Di satu tempat awan itu berhenti lalu menurunkan hujan. Hanya di tempat itu, di tempat lain tidak. Dia ikuti aliran air yang dihasilkan dari hujan itu. Kemudian ternyata air itu mengalir ke sebuah kebun. Di kebun itu ada seseorang laki-laki yang sedang mengatur aliran air ke kebunnya untuk menyiram. Orang ini bertanya, Ya Abdullah masmuka, wahai hamba Allah, siapa namamu? Dia menjawab, Fulan. Ternyata nama itu adalah nama yang dia dengar suaranya dari langit tadi. Hujani kebun si Fulan. Oh ini si Fulan. Si Fulan yang ditanya balik bertanya, Ya Abdullah limada tas'al an ismi. Kenapa engkau bertanya tentang namaku? Lalu dia menjawab, tadi aku mendengar ada suara dari langit hujani kebun sifulan ternyata sifulan itu namamu lalu turun hujan lalu ikuti ternyata ini hanya kebunmu yang teraliri air yang lain tidak apa yang kau lakukan dia berkata kalau omonganmu benar maka aku melihat sepertiga dari hasil pertanianku aku sodakohkan Sepertiga lagi aku makan dengan keluargaku dan sepertiga lagi aku balikan sebagai modal bagi pertanian ini. Sepertiga dari hasil taninya disodakohkan menyebabkan apa? Menyebabkan spesial kebun dia oleh Allah Azza wa Jalla disuburkan dan menghasilkan panen yang sangat melimpah yang tidak dialami oleh petani-petani lain. Ini efek dampak dari apa? Infak dan sodakoh. Ya. Nah jadi kalau dengan kekayaan kita bisa infak, bisa sodakoh, bisa bermanfaat bagi umat, tidak akan terfitnah. Dengan kekayaannya dia tidak akan terjerumus ke dalam maksiat. Karena orang-orang yang sudah kaya semua kebutuhan keluarganya sudah terpenuhi secara melimpah, sisa uangnya masih banyak, apa yang muncul dalam pikiran? Ini uang mubazir, saya harus senang-senang dengan uang ini. Akhirnya dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kalau khawatir seperti itu lebih baik minta dimiskinkan dan sabar di atas kemiskinan daripada kaya tapi terjerumus ke dalam maksiat. Tapi kalau dia dengan kekayaannya mampu berguna bermanfaat bagi umat, maka dengan kekayaannya lebih banyak maslahat untuk kebanyakan orang daripada miskin. Jadi, apakah ini baik atau buruk tergantung siapa kita. Ada di kalangan kita yang tahan banting dengan kemiskinan tetapi terjerumus ketika diberi kekayaan. Ada juga tipu orang yang memang dia tetap istiqomah mau kaya mau miskin, maka orang seperti ini lebih baik kaya daripada miskin. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kadang-kadang hati ini terlalu condong pada perkara-perkara mubah yang tidak ada manfaatnya. Kiat-kiat apa saja untuk menghindarkan perkara mubah tersebut. Ah, salah satu kiatnya ikuti kajian ini terus. Nanti akan dibahas ya. Ah, jawabannya harus dipraktekkan nanti. Ustaz, seringkali kaum muslimin lalai beramal soleh karena statusnya sebagai muslim. Karena yang penting muslim, toh nanti juga pasti bakal masuk surga. Bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini? Itu kurang ilmu. Dia harus terus belajar. Yang penting muslim, yang penting pasti masuk surga. Betul, tapi kan mungkin saja ke neraka dulu tuh. Mungkin saja di alam kuburnya diazab dulu tuh. Kalau kita umpamanya diberi sakit gigi semalam saja sudah nggak mau, semalam Sakit gigi menyebabkan kita nggak bisa tidur, tidur pun tetap terasa nyanyutan kan gitu ya. Bagaimana dengan adab kubur yang entah berapa ratus atau ribu tahun. Yang sakitnya jauh lebih dahsyat daripada sakit gigi tadi. Bagaimana dengan adab di akhirat walaupun umpamanya satu celupan itu sudah tidak ada bandingannya. Ada hadis yang kemarin juga saya bahas tentang bagaimana Azab neraka satu celupan bisa menghilangkan memori kebahagiaan dan kenikmatan yang pernah dia alami di dunia. Kata Nabi Sosam, yukta bi ami ahli dunya min ahli nar fayus bagusi bukatan. Fakala yabna adam hal wajadta khairan qat Kala wallahi la ya rabbi kata nabi sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan nanti di akhirat pada hari kiamat Manusia yang ketika di dunia paling berbahagia, paling senang, paling happy gitu ya. Tapi dia masuk neraka nanti. Di dunia dia tidak pernah menderita. Di dunia kekayaannya melimpah, kekuasaannya selalu menjadi pelindung dirinya selama hidup di dunia. Saking gayanya, saking kayanya, kakinya tidak pernah menyentuh tanah. Karena dari rumah langsung dari kepake dari karpet ke mobil geleyeng gitu kan walaupun jalan becek dia nggak pernah nginjak nggak pernah lihat sampai ke kantornya karpet lagi dia paling senang selama hidup di dunia di, di, di akhirat dia masuk neraka lalu dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan lalu ditanya wahai anak Adam pernah nggak kamu mengalami kesenangan atau kebahagia, kebahagiaan dia menjawab, demi Allah, aku belum pernah mengalami kesenangan atau kebahagiaan sedikit pun ya Allah. Ini menunjukkan azab neraka walaupun satu celup menghilangkan seluruh memori kebahagiaan yang pernah dialami di alam dunia. Sudah. Oleh karena itulah, kebahagiaan hanya bisa ternikmati ketika kebahagiaan itu teralami. Dua, tiga menit setelah itu berlalu sudah tidak lagi ter terasakan. Kan gitu ya. Kita pernah mengalami kebahagiaan dan kesenangan di masa-masa lalu. Apakah masih terasa sekarang? Enggak. Enggak. Ketika umpama kita haus, sangat haus, lalu ada es jeruk yang segar, diminum, aduh nikmat. Sekarang bayangkan, masih enggak terasa nikmat? Enggak. Enggak sama sekali. Oleh karena itulah, maka <clears throat> kesenangan dunia itu sifatnya sangat-sangat semu. Oleh karena itu, ya, Jangan berprinsip yang penting muslim. Walaupun ke neraka dulu kok akhirnya ke surga-surga juga. Apa mau kita ke neraka dulu? Dengan siksaan yang luar biasa dahsyat. Dengan waktu yang entah berapa puluh tahun, ratus tahun walaupun sementara. ya Tidak semen terus, Tapi sangat mungkin semen tahun. Semen abad <laughs> malah gitu ya. Tergantung banyak sedikitnya dosa yang harus ditebus dengan adab tersebut. Jadi jangan berprinsip yang penting muslim, nggak apa-apa, maksiat banyak, pasti akhirnya ke surga. Betul, tapi harus diadab dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya kembali ke studio Radio Roja Muzayin di studio barangkali ada pertanyaan dipersilakan dari pendengar. Ada Silakan. Ini ada SMS dari Abu Hafiz di Ujung Belum Bismillah Ustaz Ana mohon doa dari Ustaz dan jamaah kajian Ana dan anak-anak dan uji sakit Mohon dorongan doanya agar Allah mengangkat penyakit pada anak-anak Syukran Zakallah Ya itu ada pertanyaan dulu sok diangkat Nanti dijawab sekalian Oh, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Pak? Jadi Robi di Banjaran. Ya Pak Robi di Banjaran, silakan. Yeah. Pertanyaan pertama tadi dari salah seorang pendengar roja di ujung burung yang sedang ditimpa musibah sakit. Beliaunya sendiri dengan putranya anaknya ya. Kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan. Allahumma rabban nasi mudhibal ba's isfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga Allah azza wa jalla segera mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan seperti sedia kala, mudah-mudahan menggugurkan dosa, menambah pahala dan diberi kesabaran dan ketabahan selama mengalami sakit tersebut. Kedua, Pak Rubi di Banjaran dari mati ke solat. Bagaimana posisi berjamaah berdua? Posisinya berdampingan. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Suatu saat Ibnu Abbas menginap di rumah Rasul SAW untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh beliau pada malam hari. Malam hari Nabi SAW bangun lalu sholat. Ibnu Abbas pun bangun lalu ikut sholat dan berdiri di sebelah kirinya. Lalu kata Ibnu Abbas, فَأَخَذَ wa وَأَقَوْمَنِ أَنْ يَمِينِهِ Lalu beliau memegang kepalaku dan menggeserkan aku dan diberdirikan aku di sebelah kanannya, sejajar dengan beliau. Itulah posisi berjamaah ketika berdua imam dan makmum sejajar. Imam tidak maju dikit atau makmum mundur dikit enggak, tapi sejajar, tapi imam letaknya di sebelah kiri dan makmum di sebelah kanan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kembali ke jamaah yang ada di sini apabila ada silakan. Assalamualaikum kesabarannya pun membutuhkan waktu tidak tatkala ketika berita musibah langsung sabar bagaimanakah kiat-kiat agar ketika kita ditimpa musibah yang Allah firmankan tadi bisa menjadikan kita langsung sabar bisa menjadikan langsung sabar dan tidak menghilangkan apa keputuran pada diri kita dalam menjalankan Ya wa fika barakallahu wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar harus dilakukan ketika awal menerima musibah. Bukan setelah tiga hari baru sabar. Hari pertama, kedua, ketiga masih teriak-teriak. <laughs> Stres, depresi setelah tiga hari baru sabar. Bukan itu. Tapi ketika awal menerima musibah, sebagaimana ketika Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ke sebuah kuburan. Di kuburan itu ada seorang wanita yang sedang menangis. Wanita ini orang, bukan kuntilanak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada dan sabarlah. Wanita ini tanpa menoleh menyatakan, pergi engkau dari sisiku, lam tusob bimusibati musibati karena kamu tidak merasakan musibah yang aku yang aku alami. Sudah, pergilah Rasul sallallahu lalu sahabat yang mengiringi beliau berkata kepada wanita itu bahwa yang tadi bicara itu Rasulullah sallallahu Fa mislul maut. Kalau diterjemahkan serasa disambar geledek. Kalau orang Arab menyatakan fa mithlul maut seolah-olah dia itu disambar kematian. Di kita kan nggak ada peribahasa itu. Tapi maknanya orang itu terkejut dan kaget. Makanya bahasa eh, peribahasa dalam bahasa kita serasa disambar geledek. Itu juga sebenarnya salah. Yang suka menyambar bukan geledek tapi apa? Petir. Beda nggak geledek dengan petir? Beda kalau geledek mah guludugnya. Kalau petir kilat. Yang suka nyambar apa? Kilat bukan geledek. Serasa disambar kilat. Bisa nggak peribahasa disambar geledek diubah dengan disambar kilat? Serasa orang itu disambar kilat. Saking apanya? Saking kagetnya. Oh, kalau disambar kilat mati. Kalau kena geledek betul ruas, bukan disambar tapi mendengar geledek gitulah. Lalu wanita itu segera mendatangi rumah Rasul alaih salatu wassalam lalu berkata lam a'rifka ya Rasulullah tadi aku tidak mengenalmu wahai Rasulullah lalu kata Nabi SAW beliau bersabda innama sobru inda sudmatil ula sesungguhnya kesabaran itu harus dilakukan ketika awal menerima musibah Baru sabar. Kalau umpamanya hari pertama, kedua teriak-teriak, menjerit-jerit, guling-guling gitu ya. Setelah dua hari ketiga baru sabar, bukan sabar. Sabar itu di awal ketika menerima musibah. Tapi seperti yang ditanyakan tadi ini sulit. Bagaimana kiatnya agar kita bisa langsung sabar ketika musibah itu menimpa kita. Kiat yang pertama ya. Yakini bahwa musibah itu menguntungkan kita dan tidak merugikan kita. Keuntungan sudah kita jelaskan tadi. Kedua, musibah itu wujud kasih sayang Allah kepada kita. Sebagaimana hadis tadi dikatakan, Inna allaha idha habba qawman ibtala. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang, Allah akan memberikan ujian, musibah kepadanya. Ya, itu, itu yakini. Yakini. Yang ketiganya, berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasul SAW innalillahi wa inna ilaihi rajiun lalu Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khaira minha ya Allah berikan kepadaku pahala atas musibahku ini dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik berdoa ketiga atau keempat yakini yakinin setelah berlalunya musibah ini Allah akan memberikan dua kebahagiaan bagi kita. Ini wajib kita yakini. Karena apa? Karena Allah berjanji dalam Al-Quran Inna ma'al usri Yusron Inna ma'al usri Yusron Surah apa itu? Surah apa? Al Masa ratusan orang ada yang tahu? Al In Al-Insyirah Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dua kali kalimat itu dikatakan memberi makna sesungguhnya setelah satu kali kesulitan akan datang dua kemudahan. Itu maknanya. Dan yang bisa menangkap makna ini hanya para ulama yang memahami kaidah ilmu balaghah, ilmu sastra bahasa Arab. Al-usri memakai alif lam yang disebut dalam bahasa Arab dengan istilah isim ma'rifat. Yusron itu pakai tanwin. Tidak beralif lam yang disebut dengan sebutan isim nakirah. Dalam kaidah ilmu balaghah atau ilmu sastra Arab, bila isim ma'rifat diulang dua kali, bendanya satu, itu-itu juga. Tapi kalau isim nakirah diulang dua kali walaupun kata-katanya sama maka bendanya berbeda. Yang yusron yang pertama berbeda dengan yusron yang kedua. Sehingga makna inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusron maknanya setelah satu kali kesulitan akan datang dua kemudahan setelahnya. Makanya ketika agar kita sabar dan tabah ketika satu kesulitan kita alami tunggu apa dua kebahagiaan keuntungan yang Allah akan berikan kepada kita setelah ini berlalu tunggu-tunggu saja itu jadi ketika umpamanya kesulitan datang jangan diingat-ingat kesulitannya tebak keuntungan apa nih dua keuntungan yang Allah akan berikan kepada saya tunggu-tunggu catat begitu ada satu keuntungan catat ini satu ada satu lagi dua udah gitu ya dan itu menguntungkan dan janji Allah itu pasti benar innallaha la yukhliful mi'ad.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 Insyaallah kita akan berjumpa kembali hari Senin yang akan